Yaitu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan doanya kepada Allah. Dan telah kita sebutkan bahwa doa merupakan salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah, jenis-jenis tauhid. Sehingga menafsirkan syirik dengan doa. Ini penafsiran sesuatu dengan ba'dul afrad. Sebagian dari jenisnya. Oleh karena itu lebih umum kalau kita mengatakan wa huwa ibadatu ghairihi ma'ah. Yang dimaksud dengan syirik adalah beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah, tauhidkan Allah. Dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepadanya sedikit pun. قال العلامة ابن أثيمين رحمه الله تعالى أعظم ما نهى الله عنه الشرك bahwa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya adalah syirik. Wadzalika lianna a'dhamal huquqi. Yang demikian itu karena hak-hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang manusia huwa haqqullah azza wa adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama yang harus kita tunaikan. Fa idza farrata fihi insanu maka apabila seorang manusia meremehkan menyia-nyiakan hak tersebut menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala faqad farrata fi a'zamil huquqi maka sungguh dia telah menyia-nyiakan dalam perkara hak yang paling besar wa huwa tauhidullah azza wa jalla yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bab ini merupakan hak yang terbesar. Hak yang paling agung. Hak yang merupakan tujuan penciptaan kita. Wahuwal ibadatu lillah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Sini menunjukkan bahwa syirik termasuk di antara jenis kezaliman. Kezaliman itu bermacam-macam. Namun yang terbesar dari kezaliman adalah syirik. La zulmun azim. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi" Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara ithman azima. Maka sungguh dia telah melakukan firyah, mendatangkan fitnah, mendatangkan dosa yang sangat besar. Wa qala azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman. Wa man yushrik billah. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah. Maka sungguh dia telah tersesat. Dengan kesesatan yang jauh. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya syurga. Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya di dalam neraka. Asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala balasannya adalah tahrim al-jannah. Dan apabila itu syirik yang besar, fatahrim huwa tahrimun abadi. Pengharaman secara abadi. Selama-lamanya. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna duna yasha." Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahayanya syirik dan itu merupakan tujuan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab semata-mata dalam rangka untuk menyampaikan tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'zamu dzambi" Dosa yang paling besar antaj'ala lillahi niddan. Di saat engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan yang lain. Kamu jadikan itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kamu berdoa kepada Allah, kamu juga berdoa kepada selainnya. Kamu beristighatha kepada Allah, kamu juga beristighatha kepada yang lainnya. Naam. Wahuwa khalaqaka. Padahal Allah yang menciptakanmu. Maka di sini pengingkaran bagi kaum musyrikin di saat mereka mengetahui tauhidul rububiyah, namun mereka tidak meyakini tauhidul uluhiyah. Padahal keharusan dari tauhidul rububiyah akan mengantarkan seorang pada tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa huwa padahal Allah yang menciptakan kamu. Kok bisa kamu menyembah kepada selain Allah? Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah dan itu kalian meyakini. Nah, kenapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya? Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيما رواه مسلم عن جابر Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannata Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan sedikit pun dalam beribadah kepada Allah dakhalal jannata maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga na'am wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nara barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah maka dia masuk ke dalam neraka Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sini menunjukkan bahwa asyirku billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penentu masuk dan tidak masuknya seorang ke dalam surga. Ada sedikit saja dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia keluar dari Islam maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan wajib baginya neraka. Dan demikian pula sebaliknya apabila pada diri seseorang terdapat tauhid sekecil apapun dia seorang muwahhid namun dia melakukan berbagai macam kemaksiatan dan penyimpangan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Insya'adzabahu wa insya'afa'an. Jika Allah menghendaki maka Allah menyiksa, jika Allah menghendaki maka Allah ampuni. Dan jika Allah menyiksa, penyiksaannya itu tidak selamanya. Setelah itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan Naam Alifnya kurang Barang siapa yang mati dan dia menyeru kepada satu tandingan dari selain Allah. Dakhalan nar. Maka dia masuk ke dalam neraka. Dan menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah apabila seseorang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu jenis ibadah saja. Tidak mesti seluruhnya akan tetapi apabila ada satu jenis ibadah yang diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala, fawajabalahu dukhulun nar. Wajib baginya masuk ke dalam neraka. Apakah dalam perkara doa atau tawakal atau ragba wal rahba wal raja wal khawf, nazar, al-dhabh, dan seterusnya. Naam. Mahabbah. Dan dalam hal kecintaan. Dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wastadalla al-muallif rahimahullahu taala. Dan al-muallif Berdalil rahimahullah li amrillahi ta'ala bil ibadati wa nahyi 'anil syirk. Al-muallif berdalil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk beribadah dan melarangnya dari kesyirikan biqaulihi azza wa jal yaitu berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah. Dan jangan kalian menyekutukan sedikit pun dalam beribadah kepadanya. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته wa عن الشرك به maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan Allah melarang dari syirik. Menyekutukan Allah. Wahada yatadammanu ithbat al-ibadati lahu wahdah. Maka ini memberikan kandungan penetapan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Faman lam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbir. Barang siapa yang tidak menyembah Allah, maka dia kafir, sombong. Jika dia tidak menyembah Allah, maka dia kafir, sombong. Keluar dari Islam. Naam. Wa man abadallaha wa abadu ma'ahu ghairah. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kafirun musyrik. Maka dia kafir dan musyrik. Menyekutukan Allah jadi dari sini jelas bagi kita bahwa setiap musyrik pasti kafir. Namun tidak semua orang kafir itu pasti musyrik. Musyrik lingkupnya lebih kecil. Kekufuran lingkupnya lebih besar. Nah, dan syirik merupakan salah satu jenis kekufuran. Dan di sana banyak jenis-jenis kekufuran yang lainnya. Kufrul juhud, kufrul istihlal, menganggap halal sesuatu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mengingkari sesuatu, sombong, seperti kafirnya iblis. Naam kekafirannya kufur istighbar. Nah, ataukah istihza mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, sunnah Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam juga masuk dalam kekufuran, tapi tidak termasuk dalam syirikan. Naam. ومن عبد الله wahdahu muslimun mukhlis. Dan barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah, maka dia inilah yang disebut sebagai muslim dan mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah. Wasyirku naw'an, syirik itu ada dua macam. Nah, sebagaimana kufur ada dua macam. Demikian pula zulum, kezaliman ada dua macam. Al-fisq, kefasikan juga ada dua macam. Kemunafikan juga dua macam. Nah, di sini syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar. Syirik besar. Ya. Wa syirkun asgar dan syirik kecil. Fannaw'ul awal adapun jenis yang pertama Asyirkul akbar. Syirik besar. Wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari' adalah setiap syirik yang disebutkan oleh syariat ini secara mutlak wa kana mutadhamminan li khurujil insani an dan mengandung keluarnya seseorang itu dari agamanya. Itu syirik akbar. Kesimpulannya adalah syirik yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Naam. An-naw'u thani asyirkul asghar. Jenis yang kedua syirik kecil wa huwa kullu amali qauli au fi'liin setiap amalan baik berupa perkataan atau perbuatan atlaqa alaihi syar'u wasfa syirki yang disebutkan secara mutlak oleh syariat sebagai sifat syirik Walakinnahu la yukhriju anil millah. Akan tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah. Syirik jenis yang kedua inilah disebut syirkun duna syirkin. Syirik dibawa kesyirikan yang sebenarnya. Asyirkul akbar Wa 'alal insan al-hadaru minasyirki. Maka wajib atas manusia untuk berhati-hati dari syirik akbarihi wa asgari. Yang besar maupun yang kecil. Jangan kita menyangka syirik kecil, yakni kecil. Bukan. Dinamakan kecil karena tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi itu besar karena itu termasuk dosa yang paling besar ya lebih besar dari dosa besar yang lain. Maka yang dinamakan syirik hanya dinamakan asghar di ma yukhriju minal millah karena tidak mengeluarkan dari Islam. Faqad qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini secara umum Syirik akbar dan syirik asghar. Naam. Syirik akbar dan syirik asgar Allah subhanahu wa ta'ala memberi ancaman tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Alhamdulillah. Wa insyaallah fi darsil qadim ندخل في الموضوع الجديد